Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah Wa ashadu an la ilaha wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'ahum bi isanin ila amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah Kita lanjutkan sedikit sebelum nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan beberapa poin yang ingin saya simpulkan ya dari apa yang saya jelaskan tadi atau juga sedikit tambahan untuk lebih memperjelas permasalahan kita. Yang pertama yaitu saya ingin jelaskan bahwa fenomena ya tidak atau orang seseorang yang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak merasakan nikmat ketika beribadah, itu jangan dianggap sepele. Karena itu merupakan bukti kelemahan iman bahkan rusaknya iman. Sehingga kita berpikir untuk segera membenahinya. Kita berpikir untuk segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki kekurangan iman kita yang sangat fatal ini saya ringkas karena waktu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Imam Ahlu Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan pernyataan seperti ini. Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika fattahimhu. Fa inna Rabba ta'ala syakurun. Yan yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi min halawatin yajiduha fi qalbihi wa tumaninatin wa syirahin wa qurrati ainin fahaitsu lam yajid dzalika barang siapa yang ketika beramal dia tidak merasakan kenikmatan maka hendaknya dia mencurigai atau menuduh amalnya ada yang tidak beres dalam imannya karena apa karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah asyakur yang maha membalas kebaikan. Kalau orang berbuat kebaikan mesti dibalas dengan yang lebih dari apa yang dikerjakannya. Ini konsekuensi nama Allah yang maha indah ini. Asyakur yang maha bersyukur, maha berterima kasih, maha membalas kebaikan. Yakni arti dari nama Allah ini Allah subhanahu wa ta'ala mesti akan membalas orang yang berbuat amal kebaikan dengan balasan yang berupa kemanisan yang dirasakan dalam hatinya, ketenangan, kelapangan dada, dan kesejukan jiwanya. Maka jika ada yang tidak mendapati balasan tersebut, fa'amaluhu madhul berarti amalnya rusak, imannya sedang mengalami penyakit yang parah. Jadi ingat sekali lagi, tidak merasakan apa yang kita jelaskan tadi berarti ini menunjukkan ada kerusakan yang harus segera dibenahi. Kenapa harus segera? Karena kalau seorang hamba menghadap Allah dengan imannya yang rusak tadi, bagaimana dia akan bisa menjamin dirinya untuk selamat dan bisa terhindar dari adabnya ketika membawa iman yang rusak seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, <clears throat> untuk memperbaiki dan meraih kenikmatan iman yang akan terwujud dalam bentuk berlomba-lomba ya merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah tidak lain cara atau sebab utama untuk meraihnya yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang maha kuasa untuk menjadikan iman itu indah dalam hati kita seperti doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan hiasan iman, dengan perhiasan iman. Setelah berdoa, tentu sebab yang paling utama adalah belajar petunjuk Allah dengan benar. Belajar ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan kemanisan iman itu merupakan buah yang terindah dari ilmu yang bermanfaat. Makanya siapa yang belajar iman dengan benar, belajar tauhid, belajar mengenal kemahindahan nama-nama Allah, kemahasempurnaan sifat-sifatnya, <coughs> maka kesempurnaan iman yang kita seperti kita bahas tadi akan sedikit demi sedikit dirasakan dalam dirinya sehingga dia mencapai kesempurnaannya. Itu tambahan dari apa yang ingin saya jelaskan dari kajian yang kita bahas di pertemuan sebelum sholat isya tadi. Maka semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Saya ingin memberikan beberapa referensi yang bisa kita baca dalam pembahasan ini karena saya secara pribadi memuat, membuat beberapa tulisan untuk menjelaskan tentang masalah uh, manisnya iman, indahnya cinta kepada Allah dan hal-hal yang berhubungan dengannya dimuat kebanyakan di dalam website Anas pribadi yaitu yang antum ketahui www.manisnyaiman.com. Silakan dibaca beberapa referensi yang menjelaskan tentang masalah penting yang kita bahas tadi semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Maka demikianlah untuk uh, mengingat waktu juga saya cukupkan apa yang kita bahas dari tema kita berlomba-lomba dalam kebaikan bukti cinta kepada Allah. Semoga kajian kita dan nasihat di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua sebagai sebab menjadi sebab untuk kita dimudahkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih semua kedudukan-kedudukan yang mulia dalam dalam agamanya. Demikian mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang perlu yang mungkin bisa kita jawab. Ya, Ustaz tadi mengatakan bahwa sahabat Nabi tidak ada yang murtad yang anak tanyakan tatkala Rasul SAW meninggal dan khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq salah satu tugas beliau adalah memerangi orang murtad dan enggan membayar zakat. Ya, <clears throat> murtad yang dimaksud dengan pembahasan tadi adalah meninggalkan Islam dalam keadaan membenci. Dalam keadaan membencinya, tidak menyukainya. Ini tidak pernah terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang telah merasakan manisnya iman. Ada sebagian dari orang-orang Arab yang sepeninggalnya Rasulullah SAW meninggal, mereka adalah orang-orang yang tidak merasuk keimanan dengan benar dalam hati mereka dan mereka paling-paling bertemu dengan Nabi SAW hanya melihat dari jarak jauh, tidak merasakan langsung pendidikan atau bimbingan Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam waktu yang lama. Nah, saya terkadang merasa berat ketika akan melaksanakan sholat. Apa saya termasuk orang munafik? Masya Allah. Jangan bersangka buruk pada diri sendiri. Jadi kalau bertanya itu yang baik-baik. Jadi perasaan berat itu adalah godaan syaitan kita berlindung kepada Allah dari segala tipu daya syaitan. Ketika merasakan perasaan berat seperti ini atau merasakan ada yang tidak beres, kita berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan dan berdoa kepada Allah agar dihilangkan keburukan tersebut. Kemudian kita berusaha menundukkan hawa nafsu kita agar bisa mengamalkan kebaikan. Nah, dalam menuntut ilmu ada kalanya ada yang bertugas panitia melayani yang mengurus jamaah. Ketika hal tersebut mengurus, menguras ya konsentrasi dan bagaimana hal yang demikian. Barakallahu fikum. Ya. Ini termasuk ya upaya untuk kita menghimpun banyak kebaikan. Orang yang bertugas mengurusi dan menjadi panitia tentu dia banyak membantu dalam terselenggaranya kajian tersebut yang memberi manfaat kepada yang lain. Cuman ketika dia memposisikan dirinya dalam posisi seperti ini, dia harus lebih siap. Jangan sampai dia mengejar banyak keutamaan, Kemudian ternyata semua keutamaan jadi terbengkalai. Karena konsentrasinya terganggu, karena kecapean, semangat dia mengurusnya dari awal sampai akhir, setelah kajian dia tidur. Maka seolah-olah dia telah mengumpulkan banyak poin, kemudian ketika kajian hilang semua poinnya. Ini keliru. Jadi dia harus persiapkan diri. Ketika dia ingin dapatkan keutamaan lebih berarti perjuangannya juga harus lebih. Makanya kalau dia merasa dirinya tidak mampu, maka dia jangan melakukan pekerjaan yang lebih daripada kemampuannya. Ustaz, bapak saya sudah meninggal, apakah bisa saya berbuat baik untuk bapak saya? Sangat bisa. Termasuk di antara keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, ya. Inna rojula yurfa'ulahu darajatun fil jannah. Ada seseorang, hadisnya sahih ada seorang yang ketika masuk sorga dia mendapati tingkatannya di sorga lebih tinggi. Maka dia bertanya, Rabbi anna lihada, wahai Rabbu apa sebabnya saya dapatkan ini? Maka kilalahu dikatakan kepadanya bistighfari dikalak. Karena banyak banyaknya permohonan ampun yang disampaikan anakmu untukmu. Mohon ampun kepada orang untuk penghapusan dosa-dosa orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara umum menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, amal kebaikan yang dilakukan oleh anak itu termasuk usaha orang tuanya. Berdasarkan sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya anak dari seseorang itu adalah termasuk usahanya. Kebaikan yang dilakukan oleh si anak insya Allah akan sampai kepada kepada orang tuanya. Bagaimana memaafkan orang dengan baik agar tidak timbul sakit hati. Mengingat keutamaan memaafkan. Bahwa memaafkan itu semakin kita lakukan maka akan semakin menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazadallahu 'abdan bi'afin illa izzan." Allah tidak menambah bagi seorang dengan pemaafannya kecuali kemuliaan. Apakah kita ingin menghalangi kemuliaan ini hanya dengan sakit hati atau pemaafan yang tidak Eh, sepenuhnya, maka dengan keutamaan ini kita akan berusaha untuk melawan tipu daya Shilton yang mengganggu hati kita dengan berusaha untuk menepis rasa sakit hati tersebut. Kenapa ya iman saya kok gampang sekali turun, baru sebentar iman saya naik, terus turun lagi. Terus terang saya takut mati saat iman lagi turun. Bagaimana? Iya, kalau kita mengetahui iman kita mudah untuk turun, hendaknya kita mengusahakan sesuatu yang bisa menguatkannya. Dan sudah kita bahas tadi, terus berdoa kepada Allah. Manusia kalau bersandar kepada dirinya dia tidak akan mampu karena manusia itu khuliqal insanu dhaifa, diciptakan dalam keadaan apa? Keadaan lemah. Makanya kalau dia bersandar kepada yang maha kuat dan maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu, selalu berdoa kepada Allah, menunjukkan rasa butuhnya di hadapan Allah, dia akan kuat. Jadi sebutkan nama-nama Allah yang menunjukkan kemahakuasaannya. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, innaka antal hadi. Engkau maha pemberi petunjuk. Al-Fatah, maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya Allah, mudahkanlah, kuatkanlah imanku. Mudahkanlah pintu-pintu kebaikan terbuka pada diriku. Ya Allah mudahkanlah imanku untuk selalu kuat dan selalu istiqomah di atas agamamu. Minta seperti itu. Sebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita, maka itu akan memudahkan doa kita untuk dikabulkan dengan izin Allah. Bagaimana tentang bersolek bagi wanita contoh pakai parfum di mana letak kebaikannya? Tidak ada kebaikannya. Dilarang dalam hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyumamroatin kharajat wasta'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan apa saja yang keluar rumah dengan memakai wangi-wangian, kemudian dia melewati sekelompok laki-laki yang mencium bau wangian tersebut, maka dia adalah seperti perempuan yang berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Makanya wangi-wangian dengan bau yang mencolok seperti ini dilarang dalam agama karena menimbulkan fitnah yang besar. Bekerja dengan menggunakan jaminan uang misalnya satu juta kalau keluar jaminan dikembalikan boleh apa tidak? Maksudnya jaminan ini apa? <coughs> Apakah supaya dia tidak lari dari pekerjaan atau bagaimana? Ini yang bertanya nanti perlu diperinci ya supaya enak kita menjawabnya. Kapan waktu yang tepat dalam berniat sebelum sholat? orang yang melaksanakan sholat itu, ketika dia datang ke masjid, dengan sendirinya dia sudah meniatkan untuk melaksanakan sholat. Karena niat itu disepakati oleh semua ulama ahlu sunnah wal jamaah tempatnya dalam hati. Termasuk madhab syafi'i sepakat dalam masalah ini. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ulama besar dari madhab syafi'i itu mengkritik atau menyalahkan salah satu pendapat dari seseorang yang mengambil ucapan Imam Syafi'i yang kemudian disalahpahaminya. Imam Syafi'i menyebutkan tentang memulai sholat dengan mengangkat suara, mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian orang ini memahaminya itu adalah menjaharkan niat. Ini dibantu oleh Imam Nawawi dan dia beliau mengatakan Imam Syafi'i tidak maksudkan demikian karena semua ulama sepakat, apalagi ulama yang tentu mengerti bahasa Arab mengatakan bahwasanya niat itu adalah keinginan dalam hati yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan pelafatan dalam dalam lisan atau ucapan. Ada pertanyaan kayak makalah, saya sulit membaca ini. Subhanallah. Nanti iya, kita lihat nanti kalau ada waktu. <laughs> Mau kirim surat ya. Bagaimana hukum sholat dengan menangis karena ingat dosa-dosa yang yang telah diperbuatnya? Tidak mengapa, tapi dia ketika sholat dia diperintahkan untuk mengingat bacaan yang dibacanya. Kalau dia ingat terus yang lain, nanti akan lupa bacanya dia. Dalam sholat ada bacaan-bacaan. Apa gunanya ada bacaan? Supaya kita merenungkan apa yang kita baca. Kemudian gerakan-gerakan kita itu ada maknanya, kita renungkan. Contohnya, waktu kita sujud. Apa yang kita baca? Subhanallah Rabbiyal A'la. Itu diantara bacaannya, ada bacaan yang lain yang juga sahih. Maha suci Allah yang maha yang maha tinggi. Kita sujud itu artinya kita merendahkan diri kita dengan serendah-rendahnya. Bayangkan anggota badan kita yang paling mulia kita jadikan letakkan sejajar dengan tanah. Sudah begitu kita ucapkan apa? Maha suci Allah yang maha tinggi. Itu maksudnya perenungannya apa? Kita mengatakan ya Allah segala ketinggian, kemuliaan, kebesaran adalah milikmu. Sedangkan segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan, kebutuhan dan ketergantungan adalah ada pada diriku. Itu perenungan yang kita ucapkan. Jadi kita harus ingat baca, makna bacaan yang kita baca dalam sholat kita. Ini yang akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Ketika orang mengingat dosanya, tidak mengapa. Tapi tidak mesti harus wujudnya dalam ini saja. Karena di dalam sholat itu banyak perenungan-perenungan yang kita harus renungkan berhubungan dengan e, eh, sholat kita. E, di website yang saya sebutkan tadi, saya punya tulisan yang berjudul Meluruskan Kesalahpahaman Tentang Khusyuk ada pembahasan yang rinci tentang masalah yang ditanyakan ini. Bagaimana sikap kita apabila kita memiliki tetangga yang sering datang ke rumah untuk mengajak gibah ibu kita? Ya, ditegur. Ditegur, dilarang dan disebutkan itu adalah merupakan perbuatan yang buruk. Ya, disebutkan ini merupakan perbuatan yang buruk tapi tentu kita menegurnya dengan cara yang baik apalagi berhubungan dengan tamu ibu kita yang supaya nanti tidak menjadikan ibu kita tersinggung. Terus kita nasihati, terus kita ingatkan karena itu merupakan perbuatan yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Bagaimana cara memiliki keimanan syariah yang benar sedangkan di sekeliling kita melakukan syariah yang berbeda-beda? Iya, di sekeliling kita melakukan syariat yang berbeda-beda, makanya kita perlu belajar untuk bisa mengenal mana di antara hal-hal yang dilakukan di sekeliling kita itu yang benar. Karena semua pembahasan dalam Islam itu ada dalilnya. Ada Al-Qur'an atau hadis yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mesti ada dalilnya. Karena kebenaran itu sampai di akhir zaman terus ada yang menegakkannya. Kata para ulama, inna alal haqqi nuron Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahayanya. Maka orang yang berilmu akan mengenalnya. Inilah yang perlu kita pelajari. Ya, kita perlu bertanya, kita perlu membaca buku agar kita paham. Sekarang dalam urusan dunia saja. Dalam urusan dunia. Kalau ada sesuatu yang kita diperselisihkan oleh orang, kita akan mencari. Buka internet atau membaca buku untuk mencari apa kira-kira jawaban yang benar dari masalah yang diperselisihkan tersebut. Kalau dalam urusan dunia kita berusaha, maka kenapa dalam urusan yang berhubungan dengan kebaikan agama kita tidak kita berusaha untuk mencarinya. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu kalau kamu tidak mengetahuinya. Bagaimana cara Nabi SAW mendoakan orang tuanya? Al-Quran telah mengajarkan kita cara mendoakan orang tuanya, orang tua kita, dan juga beberapa hadis Nabi SAW ini boleh kita gunakan. Seperti Rabbi Firli, Wali Wali Daya, Warhamhuma Kamar, Rabbayani Sogiro, ini diperbolehkan. Ataupun doa-doa yang lain mengandung doa untuk kebaikan bagi orang tua kita. Seperti memohon pengampunan bagi mereka atau memohon untuk di luaskan ya kalau yang sudah telah meninggal dunia dilapangkan mereka dalam kuburannya diberikan cahaya dan diampuni dosa-dosanya ataupun doa-doa yang lain. Ini sudah dibahas tadi sebenarnya. Bagaimana hukum kita menjual alat-alat untuk bersolek wanita semisal minyak wangi, lipstik dan lain-lain. Kalau kita sudah tahu ini mendukung keburukan, maka tidak diperbolehkan karena hukum asalnya dalam agama adalah larangan dalam Al-Quran wala ta'awanu alal ismi wal udwan tidak boleh saling tolong menolong dalam keburukan perbuatan dosa dan perbuatan perbuatan dolim barakallahu fikum ya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin butuh ditanyakan secara tersendiri supaya lebih jelas maka saya tidak jawab semoga apa yang kita jawab ini cukup ya menjadi eh, jawaban-jawaban uh, yang cukup bagi kita semua maka untuk kajiannya saya cukupkan تفضل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين